ya'ti Allah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ternyata betul, ya beranjak daripada kisah ini, uh, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya, kisah yang harus diketahui bahwasanya Muhira ibn Syu'bah radhiyallahu anhu salah satu waktu itu gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Irak dalam sanad yang sahih uh, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan wahai Amir Mu'minin, saya memiliki seorang budak budak ini bernama Abu Lu'lu gitu orang Majusi Orang ini mahir, bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah wahai Amir Mu'minin. Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain. Kalau belum masuk itu belum belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan membantu untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Dan nah, Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mugira bin Syu'bah terus mendesak sampai hanya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu Mugira bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham pembayaran dari hasil kerjanya gitu kan. Maka dia pun datang Abu Lulu kepada Umar mengatakan wahai Amir Mu'minin ini Mugira menyiksa saya. Banyak yang diminta 100 dirham, padahal ini kecil untuk hasil dia. Kata Umar, 100 dirham kecil, dari pendapatan kamu yang kamu lakukan. Begitu banyak pendapatan yang didapatkan bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari. Maka itu kecil sekali. Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab dan ini awal masalah. Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar marah, kesannya kayak marah gitu. Ya, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia? Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sedang saya sedang mempersiapkan sesuatu, wahai Amir Mu'minin, untuk anda yang umat Islam tidak akan lupakan, gitu kan? Orang-orang tidak paham waktu itu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya. Ternyata akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua. <clears throat> dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid, waktu itu menjelang sholat duhur, dan dia pun menyelip masuk di saf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu. Terutama di sisi kanan kiri masjid. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang ya Umar bin Khattab dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu majma'in. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus. Maksudnya si Abu Lu'lu itu. Lalu Umar bin Khattab jatuh dan Abu Musa ya mendekati Umar, lalu Umar memegang tangannya sambil berkata, ya lanjutkanlah sholat wahai Abu Musa, jadi imamlah kamu. Kemudian Abu Lu'lu ini karena panik dan di sekitar Umar yang di saf-saf yang dekat tahu kalau dia sedang menusuk, maka dia berusaha menusuk semua orang yang di, di sekitar dia sampai dia melukai 13 orang. Dan tiga orang sempat mati terbunuh bersama Umar tentunya mati syahid nanti berempat, gitu kan? Tapi tiga orang ini mati di masjid, yang 10 orang luka parah gitu. Nah pada saat ada lihat kejadian tersebut, sahabat sudah tahu kalau ini orang membunuh Amir Mu'minin, menusuk, maka uh, dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lu'lu ini dalam kisah sahih ini disebutkan. Dan ini yang luar biasanya, semoga Allah berikan hidayah ya. Kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini dibangun sebuah kuburan dinamakan kuburannya Abu Lu'lu. Ya, dan dianggap Abu Lu'lu seorang pahlawan orang-orang Syiah itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ya, pembunuh Amir Mukminin yang terkenal dengan kesolehannya jaminan surga dari Nabi SAW berapa banyak hadis yang kita sebutkan lalu mereka bangga dan di, pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab mereka melanturkan bahasa Arab orang-orang Persia itu mengatakan artinya begini ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lulu di hari kiamat naudzubillah berarti termasuk bersama-sama di neraka gitu karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Ini berbahaya sekali subhanallah gitu. Jadi begitu kisahnya. Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kisahnya panjang lebar, saya ringkaskan. Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada uh, uh, apa, Abu Musa al-Ash'ari, coba lihat siapa yang menusuk saya. Waktu itu mereka belum tahu masih simpang siur beritanya gitu kan sahabat-sahabat di kiri kanan saf masih mengatakan subhanallah subhanallah mereka nggak tahu karena suara Umar tiba-tiba hilang gitu maka pada eh, pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan yang membunuh anda adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah Abu Lu'lu maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya kata Abu Musa sudah mati Amir Mu'minin dia bunuh dirinya sendiri lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras dari belakang di sisi kanan perut itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan sehingga pada saat ditusuk dan memang dia niat membunuh ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar radhiyallahu Jadi lubang dari belakang sampai ke depan dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabiin sempat membawakan minuman kepada Umar Khattab ada yang membawa air kismis ada yang membawa juga susu unta dan pada saat diminum maka keluar dari dari sisi lubang perutnya dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali ya mengetahui masalah dan mengatakan kayaknya Amir Mu'minin sudah tidak tertolong lagi, tidak tertolong lagi. Umar pun mengatakan dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya. Subhanallah setiap orang yang dekat dengan Allah sebelum meninggal dunia kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu ini kisah Umar nanti kita dengar juga kisah Uthman kisah Ali sahabat-sahabat yang mulia ini yang dekat sama Allah sebelum meninggal Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal ya jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka masih sempat menasihati, mereka masih sempat menunjuk khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan gitu kan. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati gitu kan, maka kuburkanlah saya ya, dan mintalah dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ami Ummul Mukminin Aisyah. Minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama dua sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan wahai Amir Mu'minin, Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar lalu berkata, semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ. Tapi aku akan izinkan izinkan untuknya. Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar berkata untuk disampaikan apa beritamu? Abdullah bin Umar mengatakan Umar Mu'minin mengizinkan. Kata Umar segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati. Sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah, tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan Ummul Mukminin, kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kaum muslimin umumnya, gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah sempat Umar bin Khattab pingsan Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mertua Nabi, mertemu mertuanya Umar bin Khattab dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali dan sahabat-sahabat semuanya mulia. Tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat. Ini berbahaya sekali, gitu. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan sahabat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya Muslim maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka siapa yang lebih berhak ya, pengucapnya atau penerimanya itu kan jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa tentu saja orang biasa yang terkena dalam masalah ini Ali berkata ya, pada saat itu Umar pingsan terdengar azan lalu Abbas berkata bagaimana nih kepada Ali Amir Mu'minin lagi pingsan kata Ali ada rahasianya Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, as ya Amirul mu'minin. as ya Amirul mu'minin. Tiga kali. as ya Amirul mu'minin. Tiga kali jamin. Salat wahai amir mu'minin. Tiga kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan, perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya. Bangun, terbangun lalu mengatakan, "Iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat." Sholat membangunkan dari pingsan, subhanallah, ya. Kita kadang-kadang hanya kena tidur malam, sudah lama tidurnya, ranjangnya enak nggak bisa bangun dengan azan. Kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan. Tapi kalau ini enggak, radhiyallahu anhu bangun dalam kondisi pingsan bisa bangun hanya dengan mendengar sholat karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur pingsan tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun. Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah Amir Mukminin. Lalu Umar mengatakan, iya tidak ada ya bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Ya, maka terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk.